Adakah amal tidak diterima? Ada amal yang bukan lillahi ta'ala. Yang mana-mana itu Ustaz? Bagi-bagi kaos ketika pil caleg. Bagi-bagi jilbab. Karena mau dicoblos. Nanti di akhirat ya Allah mana jilbabku 50 ribu. Allah berfirman, kan dulu mau aku dicoblos. Dan kau sudah ada anggota DPR, ya sudah tidak ada itu. Kalau <laughs> dia ketawa, saya serius ini Pak. Kalau ada seperti itu, sengaja saya sampaikan ini Pak karena di sini PD Perjuangan toh orang partai tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian dan percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dengar tausiah seperti ini, ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bentuknya bukan uka-uka, bentuknya setan yang ada di tengah kita adalah handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga pegang HP-nya. Ah, itu setan itu. Yang ketawa ibu, saya serius ini. Bahkan di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung membelakangi saya. Eh, Baru saja ada orang seceramai di belakang saya. Ternyata dia ambil handphonenya selfie. Dia tulis di WhatsAppnya latar belakang Das Atlatif. Saya dijadikan background. Saya bilang kok kira sepot bunga? Simpan dulu handphonenya bu, kita dengar dulu ceramah, kita dengar dulu ceramah, sebentar saja. Insya Allah selesai ceramah saya habis sudah. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Subhanallah. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para sahab, para malaikatnya Bayangkan Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firmannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan. Ibu Presiden Republik Indonesia kelima, yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Haja Dr. Megawati Soekarno Putri dan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Dr. Haja Puan Maharani, Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Komisaris Polisi, Komisaris Jenderal Polisi Safrudin. Yang saya hormati guru saya, Gus Nuril, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di Indonesia namanya haul. Apa hukumnya haul? Ini anjuran agama. Sekarang banyak orang baru belajar agama satu bulan, haul bid'ah. Itu sesat. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau ada orang yang bilang begini, tidak usah dilayani. Dalam hati saja, oh belum sampai kitab yang dia baca. Ada orang begitu. Itulah sebabnya akhir-akhir ini saya ditanya, Ustadz bagaimana pendapat Ustadz tentang rencana menteri atau pemerintah memberikan wawasan kebangsaan kepada ustadz. Oh saya bilang saya wajib mengikutinya. Kenapa? Saya harus tahu di mana saya dakwah. Kalau saya dakwah di Solo, tentu beda ketika saya ceramah di Sulawesi. Kalau di Solo, Assalamualaikum panjenengan matur nuwun inggih mari adem-adem ah itu di Solo kalau di Sulawesi, weh, beleng kau itu kalau begitu. Hah, inilah yang disebut wawasan kebangsaan. Saya lagi pergi ceramah di Papua, tentu lain lagi stelnya. Kalau di Solo Lembut, Papua. Saudara-saudara, mana kita pergi ceramah? ini yang perlu kita tahu. Maka saya sangat setuju dan menyambut baik baik wawasan kebangsaan. Tapi Bu Megawati Soekarno eh, Putri yang saya hormati, saya kalau bicara soal wawasan kebangsaan sudah hatam. Kenapa? Saya SD penataran P4. Masuk SMP penataran P4 satu minggu. Masuk lagi SMA penataran lagi P4 satu minggu. Masuk kuliah di Unhas penataran lagi P4 satu minggu. Menjadi pegawai negeri saya tidak boleh 100% sebelum ada yang disebut prajabatan yang konten-kontennya adalah tentang wawasan kebangsaan. Dan inti dari wawasan kebangsaan itu adalah Eka Prasetya Pancakarsa yang secara sederhana dimaknai bahwa mengejampingkan kebutuhan pribadi, menghilangkan kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Ini sejalan dengan ajaran agama Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain dan ini dicontohkan oleh pendiri bangsa kita. Jadi saya kalau soal wawasan kebangsaan, saya setuju. Yang penting pertanyaannya tepat. Dan yang penting apalagi yang penting pertanyaannya sesuai korelasi dengan profesi. Saya kadangkala berpikir perlu juga itu kontraktor diuji wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena dia berurusan dengan anggaran negara. Ya masuk-masukkan itu proyek-proyek, jembatan. Perlu juga karena kalau tidak punya wawasan kebangsaan, habis itu uang negara diambil. Ah, penting juga semua ini kita semua wajib tahu wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena kita tumbuh dan besar di Indonesia. Maka saya menyambut baik, bangga dengan presiden pertama kita Soekarno ketika beliau katakan, kalau kau mau beragama Islam tidak harus kau jadi orang Arab, kalau kau mau jadi orang Hindu tidak harus kau orang India. Ini disebut wawasan kebangsaan. Maka saudara-saudaraku yang tidak setuju dengan haul silakan, Tapi jangan kau maki-maki orang yang haul. Kau pergi ceramah maki-maki haul di Jawa Timur, habis kau bos. Maka ini penting kita tahu wawasan kebangsaan. Maka adik-adikku sekalian yang lagi belajar-belajar agama hati-hati. Saya punya kesimpulan, agamamu adalah siapa gurumu. Kalau gurumu yang mengajarkan memaki-maki, maka seperti itulah akhlakmu. Saya heran kalau ada orang dakwah memaki-maki, menghina, mengkafir-kafirkan. Belajar dakwah dari mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina orang, dilempari sekalipun beliau tetap menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa Islam cepat mendunia di Indonesia? Kenapa Islam cepat menyebar di Indonesia dan akhirnya menjadi 80% lebih sekarang? Kenapa? karena leluhur ulama-ulama kita berdakwah melalui itu yang kita kenal dengan wali songo. Di Jawa dakwanya melalui wayang, di Sulawesi dakwanya melalui kacapi dan zinrili. Berdakwah. Nah, adik-adik ini sekarang banyak yang ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah. Sampai-sampai Ibu Megawati, saya dimaki-maki di Facebook Dibilang apa ini Ustadz Dasat? Bicara-bicara sunnah, kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Itu buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia maki-maki saya. Demi Allah saya sudah kasih minyak-minyak. Itu minyak penumbuh jenggot marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Yang wajib kita ikuti adalah Muhammad Rasulullah. Waktu wajib kita ikuti. Tapi Muhammad bin Abdullah itu tidak wajib kita ikuti. Tapi kalau mau diikuti, tidaklah mengapa. Tapi jangan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti Arab bukanlah orang-orang yang sunnah. Boleh kita berbeda pendapat. Ya, saya ingat waktu kecil dulu, Ibu Puan waktu saya kecil, kalau saya sholat subuh, ada di samping saya tidak kunut, Allahu Akbar. Sholat subuh, tiba-tiba tiba kunut, ini samping saya tidak kunut, tidak ribut kita, paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Itu aja ada taksiat, tidak ada makan kue malam-malam, kita nggak ribut. Oh, Muhammadiyah. Sekarang Pak maki-maki, padahal sama agamanya, sama nabinya, sama rukun Islamnya, sama kiblatnya, saling memaki gara-gara apa? Beda mashab. Saudaraku yang menyaksikan acara ini, apalagi yang baru beragama mulai belajar agama. Biasanya kan belajar agamanya di medsos melalui capture-capture melalui guntingan-guntingan potongan hadis, melalui guntingan-guntingan ayat. Ingat, belajar ayat, belajar Al-Quran, ada beberapa ilmu yang tidak boleh dipisah. Asbabun nusulnya, bahasa Arabnya, sejarah hukum Islamnya, harus kita tahu semua itu. Contoh, contoh paling sederhana. Ibu-ibu pernah dengar enggak ayat La ikraha Bapak-bapak pernah dengar itu ayat? La ikraha tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau tidak disertakan dengan tafsir, salah kita memaknainya. Woi, kenapa kau judi? La ikrah din. Tidak paksaan dalam agama. Kenapa kau mabuk? La ikrah din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak sholat? La ikrah din. Ini salah menempatkan ayat. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan pelajari asbabun nusulnya hadis. Harus juga dipelajari asbabul urutnya. Sejarahnya Nabi mengucapkan contoh, ada hadis yang mengatakan kuburan jangan kau tinggikan. Tapi kalau dibaca saja, apa sih kalau sekarang istilahnya itu? Narasinya, redaksinya itu hadis tidak boleh putus sampai di situ, tapi harus kita lihat juga syarahnya. Apa itu syarahnya? tafsirnya para ahli hadis. Jangan kau tinggikan makam atau kuburan. Kalau Bapak belajar sampai di situ, maka Bapak akan melihat kuburan-kuburan ini salah, ini salah, ini salah. Padahal ada sarahannya, ada penjelasannya menurut ulama. Boleh ditinggikan empat, satu. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan heran makamnya Rasulullah tinggi. Yang kedua, yang boleh ditinggikan para alim ulama. Maka Bapak pergi lihat imam-imam mashab tinggi semua makamnya. Dan memang itu ada serahannya. Yang ketiga adalah orang yang mati sahid syariah. Artinya eh, sahid amalan. Misalnya dia bencana, itu boleh. Dan yang keempat, eh, maksud saya yang ketiga tadi, sahid syariah artinya mereka pejuang seperti Sultan Hasanuddin, di Ponegoro, pejuang-pejuang membela agama Allah, maka jangan heran makamnya Sultan Hasanuddin di Makassar tinggi. Dan yang keempat, yang boleh ditinggikan makamnya adalah orang-orang orang yang mati karena membela agama Allah. Nah, sekarang banyak yang tidak mau pakai tafsir. Bicara hadis, tidak mau pakai sabtir, teksnya saja. Dilihat haul kan tidak ada teksnya dalam hadis. Peringatan wafatnya satu tahun itu tidak ada. Betul tidak ada, tapi apa apa apa masalahnya dengan haul ini? Apa yang sesat di dalamnya? Maka yang baik, yang mau haul seperti ini, silahkan. Yang tidak mau haul, silahkan. Maka kita tidak saling menyalah-nyalahkan. Satu. Yang kedua, poin kedua, Beliau ada di dalam di tengah-tengah kita almarhum Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Taufik Kemas. Beliau sudah di alam kubur. Ibu bapak pernah melihat orang diantar jenazahnya? Ibu-ibu pernah tidak ngantar jenazah? Pernah? Bukan pernah, sering. Tiga yang mengantar kita kata Nabi. Telu tu mantar aku nasangugi eh tiga yang mengantar kamu, tapi dua yang kembali, tinggal satu yang setia menemanimu. Apa gerangan? Satu yang mengantar Bapak Ibu sekalian keluarga. Ibu-ibu kalau meninggal, keluarga, karib, kerabat datang semua mengantar. Tapi demi Allah tidak ada yang mau masuk menemani ibu dalam kubur. Apa pernah ada kita melihat ada orang begitu cintanya sama suaminya masuk istrinya ke dalam? Paling ibu-ibu begitu cintanya sama suaminya, paling batas paling tinggi pingsan. Dan saya sering sekali melihat orang yang pingsan gara-gara meninggal suaminya, ibu-ibu. Sering sekali saya lihat. Tapi saya tidak pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. <laughs> Kira-kira ada enggak? Oh, saya punya teman haji, Bu. Nangis betul waktu meninggal istrinya. Bengkak matanya bu. Ya Ustadz, heran juga saya. Barusan saya dapat laki-laki hebat begini. Ustadz, saya rasanya tidak bisa lagi menyambung hidup saya Ustadz. Teman saya haji. Ini ibu istri saya Ustadz. Dialah yang bisa membangun seperti ini usaha saya Ustadz. Saya dari awal tidak ada apa-apa. Sekarang ini semua prestasi istri saya. Rasanya saya hilang separuh jiwaku. Masya Allah eh, eh, eh, eh, belum enam bulan, saya pergi jogging ibu. Di Karebosi, Makassar. Saya ketemu itu kawan saya. Di sampingnya ada perempuan. Putih, muda, panjang rambutnya. Sampingnya jalan. Saya tanya, Pak, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, yang baru Pak Ustadz. <laughs> Sudahlah, kalau ibu bapak meninggal demi Allah, tidak ada satupun keluarga yang mau masuk menemani kita. Meskipun waktu ini nih, nih, nih, nih cewek-cewek nih lagi jatuh cinta. Kalaupun dia gombal kamu cowokmu, gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. <laughs> kan ada ada bunda gombal-gombal begitu. Begitu meninggal, jangan pikir mau ikut temani kita. Yang kedua menemani kita, harta. Keluar semua mobil mengantar kita. Tapi demi Allah begitu masuk ke alam kubur, apa ada harta yang mengikuti kita? Ada yang mengikuti? Ada. Apa? Kain kafan. Mulai dari yang tokoh nasional sampai dengan rakyat jelata. Mulai yang paling kaya sampai yang paling kere masuk kubur sama harta yang dibawa apa kain kafan ini ibu-ibu ini di depan saya yang mukanya selalu dibelicing, ha, giginya dikawat rambutnya disosis matanya dikasih biru huh, pakai sabun kalau mandi tiga jenis sabunnya sabun di badan sabun di ketek lain pula di wajah itu kan ada ibu-ibu begitu <laughs> Begitu ibu meninggal, nih nih pipi ibu yang mulus, eh, akan kok cacing. Begitu ibu meninggal, apa ibu pakai parfum? Bulgari Blue, Angel Man, Polo, Pret. Apa yang ibu pakai parfum? Kapur barus. Apa perhiasannya? daun kelor. Demi Allah, mulai yang tokoh nasional, pejabat tinggi, selebritis, ulama, kiai, pimpinan pondok, wafat, tidak ada harta yang mengikutimu. Tidak mentang-mentang dia kaya, dia bilang anaknya, anu deh, kasih bapak di situ iPhone 12 Max Pro supaya dia bisa WhatsAppan, pret. Tidak ada itu. Yang ketiga, yang mengantar kita yang ketiga apa? Amal kebaikan, amal kejahatan. Amal dua, ada amal kejahatan, ada amal keburukan, ada amal kebaikan. Masuklah kita di kubur, Kembalilah seluruh pengantar. Ibu-ibu, pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah rasakan mati lampu? Sering Bagaimana ya kita di dalam rumah padam lampu tiba-tiba masuk masuk tikus. Ma, padam lampu tiba-tiba masuk ular. Gelisah kita. Padahal rumah masih besar, ada lantai duanya, ada sekuritinya, ada senter kalau mati lampu, ada kayu kita bisa lempar ular ketika masuk di rumah. Gelisah mati lampu ada ular. Tapi begitu ibu masuk kubur, lebarnya 40 cm, panjangnya 200 cm. Mati lampunya bukan sesaat, mati lampu selama-lamanya, ditindis oleh tanah. Seluruh pengantar kembali, datanglah malaikat menyodorkan pertanyaan. Menurut kitab Durratun Nasihin, ada lima pertanyaan malaikat seleksi berkasnya awal Kira-kira kalau di KPK tes wawasan kebangsaan. Dites dulu dia. Ini belum diperiksa yang lain-lain. Dites dulu. Begitu seluruh malaikat pengantar kembali. Dalam hadis dijelaskan masih terasa kedengar langkah kaki orang paling terakhir tinggalkan kuburan. Datanglah malaikat. Dan bertanyalah malaikat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik agama pak, baik solat, aman. Tidak usah cemas. Begitu malaikat berkata, marabuka siapa Tuhanmu? Solat kita akan menjawab, mundur kau saat. Karena waktu kau hidup di dunia kau rajin menjaga saya, sekarang saya yang jaga kamu. Ditanya, marabuka siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Malaikat giling kepala, ih eh, tahu. Hebat sekali nih. Barusan ku dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Dia jawab lagi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat mungkar berkata, ih makin jago dia. Anak PDI Perjuangan ini. Akhirnya Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 345. Dia naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati saya tanya, buka Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh itu bukan dia yang jawab. Tapi solatnya yang jawab. Karena baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat. Seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Oh saya ingat sekali pak. Cepat sekali pagi. Eh cepatnya pagi. Itu kalau pengantin baru. Tapi kalau orang tidak beres agamanya, penipu, pemabuk, maksiat aja kerjanya, datang malaikat dia bawa godamnya. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan itu palu-palunya mungkar nakir tujuh kali beratnya dunia dan isinya. Dia bilang malaikat mungkar nakir sudah lama saya tunggu kamu. Kamulah yang paling banyak ceritanya kalau orang tak sia. Hmm. Begitu ditanya, marah buka. Siapa Tuhanmu? Dia tunggu dulu, orang baru datang. <laughs> Ah, ini malaikat pun dia wajah debat. Ini kira-kira bangsa kita yang suka debat. Ini bangsa saya biasa bingung Pak lihat. Coba lihat bangsa Indonesia waktu awal-awal vaksin. Coba lihat bangsa kita waktu awal-awal ada corona. Semua netizen rakyat kita teriak, mana vaksin, mana vaksin, habis 2, 700 triliun, mana vaksin. Begitu datang vaksin, apalagi orang teriak, ini palsu, ini tidak asli, dibuktikan asli oleh BP POM, apalagi dia bilang, ini tidak halal, ini tidak halal, sudah dibuktikan halal majelis ulama, apalagi dia bilang, Jokowi dong yang disuntik dulu pertama. Sudah disuntik Jokowi pertama, apalagi dia bilang, hei eh, pasti jarumnya tidak masuk. <laughs> Bingung saya lihat rakyat Indonesia, betul-betul beleng-beleng. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, apalagi dia bilang, ah pasti ini vitamin C. La haula wala quwata illa billah. Senang betul kita ini persoalan yang tidak penting. <laughs> Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, masuklah kita di alam kubur. Menunggu seperti almarhum. Senyumnya luar biasa. Tiga yang bisa menolong beliau. Bapak Ibu saya kasih contoh. Ada pengurus PDI Perjuangan melakukan kesalahan besar, ditegur sama Ibu Megawati. Ah, masih ada pilihan. Apa pilihan? Berhenti. Ada pegawai negeri, polisi, tentara dikirim ke Papua, tidak ada sinyal, banyak nyamuk di sana, nyamuk malaria. Dia tenang senang, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Ada orang Sulawesi bekerja ke Jakarta cari nafkah. Ternyata di Jakarta tidak nyaman, masih ada pilihan balik kampung jadi petani. Tapi demi Allah, begitu Bapak Ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar-keluar. Pun kalau Bapak Ibu keluar, lari satu RT. <laughs> Ibu saya hormati. Nah, tiga yang bisa menyelamatkan kita di kubur. Tiga yang menyelamatkan kita Kata Nabi, inilah yang disebut amal jariah. Tiga, apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Tidak dikatakan anak yang profesor doktor. Tidak dikatakan anak yang banyak duitnya tapi anak yang soleh dan soleha. Demi Allah orang tuaku sekalian yang menyaksikan ini. Demi Allah kakak-kakakku sekalian yang menyaksikan acara ini. Bapak ibu tidak usah malu kalau anak kita tidak lulus akpol. Bapak ibu tidak usah malu kalau tidak lulus akabri. Bapak ibu tidak usah malu kalau anak kita sudah sarjana tidak punya kerja. Demi Allah tidak usah malu dan gengsi. Tidak usah malu anak kita tidak juara kelas. Yang malu kalau dia sudah balik tapi tidak tahu akhlak yang malu kita kalau dia sudah balik tapi tidak tahu kita pernah dapat di sholat jamaah. Ini bu ibu, oh ibu, ibu, kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Oh menangis mata kanannya mata kiri yang lihat mana ini gantinya. Oh <laughs> istri saya di rumah lihat ceramah saya begini. Lalu dia tanya saya, jadi Ustadz kalau saya meninggal duluan, Ustadz kawin lagi ya? Ya pastilah. Masa saya menduda selama-lamanya? Eh, cemburu, sudah ibu tidak bakal lusuh cemburu kalau sudah dikubur. Tidak ada lagi itu cemburu. Nah, yang bisa menyelamatkan kita anak yang soleh dan soleha. Bu, berapa banyak orang saya lihat tokoh nasional, tokoh di daerah, kaya dia waktu sukses, kaya dia waktu muda, tapi begitu dia sudah mulai tua, anaknya tidak ada yang ngurus. Saya pernah melihat orang sukses. Saya mau pergi taksia di Makassar. Tiba-tiba menelpon ibu menangis. Ustadz cepat tolong saya Ustadz. Kenapa ibu? Suamiku meninggal Ustadz. Tidak tahu bagaimana cara ngurusnya. Mana semua anaknya ibu? Sibuk semua Ustadz. Datanglah saya ke rumahnya. Astagfirullah. Dia terbujur kaku sendiri suaminya. Tidak ada yang bisa bantu. Saya datang, saya urus. Lalu saya bilang, mana nomor teleponnya anaknya? Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Saya telepon, Tabek Daeng. Meninggal bapakmu. Bagaimana ini? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya bu? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku Ustaz. La haula wala billah. Jadi gimana Daeng? Ditunggu atau tidak? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Tolong kirimkan saya nomor rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya kirim melalui Pak Ustadz. Hati-hati. Ibu kalau tidak agama dengan baik, bakal begini. Alhamdulillah, Bapak almarhum Topik Kemas punya anak seperti Puan Maharani. Insya Allah. Apa amalnya Pak Ibu Mbak Puan Maharani? kalau menjadi anggota DPR lalu beliau membuat undang-undang yang membuat masyarakat sejahtera yang membuat masyarakat senang di Indonesia ini maka menjadi amal jariah buat almarhum Topik Kemas Ibu tidak usah bangga kalau anak pintar bahasa Inggris tapi tidak tahu sholat karena ada ibu-ibu bisa begini, Ustadz hebat sekali tuh tetanggaku. Kenapa hebat? Wih, masih kecil itu Ustadz, pintar sekali bahasa Inggris. Apa hebatnya? Iya kau Ustadz, apa hebatnya begitu? Banyak yang bisa bahasa Inggris. Ah, masa banyak sih Ustadz? Iya, coba ibu ke Inggris. Itu anak-anak di Inggris pak, baru belajar bicara sudah bahasa Inggris. Apa hebatnya? Kalau anak kita pasai pintar bahasa Inggris, memangnya dia nanti kalau ibu meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother prayed. Enggak, dia pakai bahasa Indonesia juga. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian Gelisah kalau anak kita tidak baik agamanya Tidak usah malu kalau anak kita pengangguran Yang kedua Yang bisa menolong kita dalam kubur Adalah sadakatun jariah Sedekah Makanya almarhum Keluarga besar topi Kemas ada yang saya lupa tadi, anak beliau, ya, cucu beliau, kemanakan beliau, saudara-saudara beliau, mendoakan beliau hanya empat kita minta, minimal empat. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Tuh. Yang kedua, terima amal ibadahnya. Adakah amal tidak diterima? Ada amal yang bukan lillahi ta'ala. Yang mana-mana itu Ustaz? Bagi-bagi kaos ketika pilcalek bagi-bagi jilbab karena mau dicoblos nanti di akhirat ya Allah mana jilbabku 50 ribu Allah berfirman kan dulu mau aku dicoblos dan kau sudah ada anggota DPR ya sudah tidak ada itu kalau <laughs> dia ketawa saya sirus ini pak kalau ada seperti itu, sengaja saya sampaikan ini Pak, karena di sini PD Perjuangan toh orang partai. Tidak apa-apa. Yang penting ibu setelah itu istighfar, bertobat. Maka anaknya mendoakan, "Ya Allah, kalau ada amalnya orang tuaku bukan lillahi taala, terima amal ibadahnya." Yang ketiga lipat gandakan. Kalau beliau wafat membawa amal 10 juta karung, maka minta, "Ya Allah, lipat gandakan sebanyak-banyaknya." dan yang keempat lapangkan alam kuburnya jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga Alhamdulillah kalau ibu bisa menutupnya dengan kalimat doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kamarabbayani sagira tidak harus bahasa Arab Berdoa kadang-kala ibu-ibu ini gelisah. Mau mendoakan dia pergi dulu beli toko buku. Bacaan-bacaan doa. Sudah itu dia hafal. Sudah dihafal dia berdoa kepada Allah. Dia tidak tahu artinya. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu malaikat bingung. Ibu-ibu, saya, seri, saya seriusin ibu. Ibu-ibu, bu. Halo ibu. Mau saya ajarkan doa anak soleh? Mau? Ah, ikut sama-sama bu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. <laughs> Eh, ada yang ikut. Ini ibu karena ibadah tidak tahu. Itu bukan doa. <laughs> Maka tidak harus bahasa Arab. Nanti malaikat bingung. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Mau doakan doanya almarhum ternyata doa yang diminta doa minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Ya. <laughs> ya saya hormati Ibu apa saudara-saudara sekalian. Yang ke empat. Ya Allah, terima amal ibadahnya. Eh, yang keempat, jadikan sorga, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira. Tutup. Ustadz, kenapa orang kalau berdoa kasih begini Ustadz? Karena ada juga yang bilang bidah itu sesat. Jangan kau jadi bilang bid'ah, bilang kau saja tidak ada dalam hadis itu. Jangan kau bilang sesat, karena kalau kau bilang kami sesat, tersinggung bos. Doa bersama sesat, jabat tangan selesai sholat sesat. Jangan bilang saja, saya tidak lakukan itu. Kau silahkan lakukan kalau kau mau. Kenapa orang selesai doa begini Ustaz? Amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena nyambung. Rasanya husu. Masa kita katakan amin ya Rabbal Alamin. Ya kan tidak nyambung. nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ah, sudah. Yang bisa menyelamatkan ibu adalah sadakatun jariah. Mobil mewah, rumah megah, tabungan miliaran, ahli waris yang punya. Tapi almarhum yang menyumbangkan panti, eh, madrasah yang menyumbangkan masjid. Saya tahu beliau sangat dermawan. Tadi Pak Sap beliau cerita, karena saya diundang sama Pak Sap Ya, melalui Ibu Puan Maharani. Saya betul kata Ibu Puan tadi bahwa jadwal saya memang akhir-akhir ini padat merayap. Tapi kan ada namanya skala prioritas dong. Kenapa PDI Perjuangan? Ada Ibu Megawati bos, kapan lagi? Saya Ibu Mega sebagai per, informasi Ibu Mega tentu tidak kenal saya, tapi beliau ibu waktu datang ke Sulawesi Selatan, saya waktu itu masih mahasiswa, saya jemput ibu di bandara, saya temani ibu, cuma waktu itu saya bersama Akbar Hendra dan sebagainya. Nah mengantar ibu Megawati waktu itu belum lagi menjadi siapa-siapa di Indonesia, saya temani beliau ke rumahnya almarhum Andi Poci di Jalan Tok Dopuli. Sempat ibu tanda tangan buku saya karena saya ini pengagum Soekarno. Saya tidak sempat ketemu Soekarno. Saya tidak sempat mendengar pidatonya Soekarno secara lisan, maka saya berhikmat kepada anak turunannya. Maka saya datang hari ini sebagai penghormatan saya kepada Bapak Insinyur Soekarno. Karena saya bisa hidup di Indonesia, perjuangannya Insinyur Soekarno. Maka mari mengisi Republik Indonesia dengan kemampuan kita masing-masing. Anggota DPR, yuk bantu negara kita dengan jadi anggota dewan yang tidak tidur ke sidang. Yang kontraktor, silakan bangun negeri ini, cari untung tapi jangan mengambil terlalu banyak. Pernah dengar Ibu Puan cerita kontraktor di akhirat? Oh ini ada ceritanya. Penghuni surga sama penghuni neraka saling SMS-an. Dia bilang penghuni neraka, Mas bro, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, enak sekali di sini. Nyaman, baru dibayangkan sudah datang apa yang kita mau. Kata penghuni surga, kamu bagaimana keadaanmu di neraka? Uh, hancur bos. Tidak ada enaknya, di blender terus. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga menikmati sorga? Dia bilang boleh saja, sini mako. Bagaimana caranya? Gampang, kan penghuni neraka kreatif, Pak. Bagaimana caranya? Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Eh, maksudnya penghuni neraka katakan, kami bikin jembatan dari neraka, kamu bikin jembatan dari sorga, kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan tiga hari proyek jembatan ini. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah bergerak 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara jembatan dari surga belum mulai-mulai. Diintiplah dari neraka. Berteriak penghuni neraka. Oi mas bro, kenapa proyekmu belum jalan? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari sorga Bagaimana mau dimulai proyek? Kontraktor, pemborong, panitia, pengawas, ada semua di situ. <laughs> Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bersedekahlah. Ibu keluarga almarhum boleh bersedekah atas nama almarhum. Ketika ibu bapak wafat, tidak ada lagi. Ini ibu-ibu nih yang pakai cincin berlian emas depan saya. Kalau ibu wafat, siapa yang pakai cincinnya, Bu? Siapa? Anak bukan, istri kedua. <laughs> Makanya daripada dipakai sama saingannya ibu kelak ketika dikubur, baik sedekah memang deh, sedekah. <laughs> Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya di sini yang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan saya sangat yakin seribu persen. Almarhum bisa sukses menjadi tokoh nasional bukan karena beliau pelit, tapi karena beliau dermawan. Mana ada orang suka orang pelit? Mana ada orang suka orang pelit? Apalagi anggota DPR pelit. Aduh, berat men. <laughs> Mana ada orang suka orang pelit? Saya tanya ini ibu-ibu yang hadir. Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senangnya menantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. <laughs> Dia bilang aku ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Tapi saudaraku, mari. Kalau Bapak mau nyaman di alam kubur, sedekah lebih awal. Ustadz, saya mau kuburku nanti terang. Bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Ustadz, saya mau kubur saya lapang Ustadz. Bantu panti asuhan, bukan panti pijat. Ada juga teman saya selalu tiap bulan ke panti pijat. Saya tanya, kenapa ku panti pijat? Harusnya panti asuhan. Dia bilang sama-sama panti Ustadz. Sama panti tapi beda cita rasanya bos. <laughs> Ayo sedekahlah. Yang ke, bersedekahlah. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dalam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu ketika dengar dakwah dan kita anggap baik, sebarkan. Tapi ketika dakwah itu meskipun benar, meskipun ada dalilnya, tapi kalau kita timbang bisa merusak persaudaraan kita, bisa merusak ukhuwah persaudaraan anak bangsa, tunda, jangan sebar. Satu kali Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi ucapkan itu. Gembira para sahabat, termasuk Abu Hurairah, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah lalu lari-lari menuju ke pasar. Dia ingin sampaikan berita gembira ini. Dalam perjalanan ke pasar ketemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, "Eh, Abu Hurairah, mau ke mana?" Saya menyampaikan pengumuman. Apa? Baru saya dengar Nabi mengucapkan, Siapa yang sahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau umumkan di pasar. Umar bilang, eh tunggu dulu, benarkah Nabi bilang begitu? Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck yang wartawan-wartawan sebagian sekarang apalagi wartawan-wartawan online yang tidak jelas asal muasalnya, ah ini biasa yang tidak dimiliki, mencek kepada sumber. Apalagi dia kadangkala caranya menghindari itu dia bilang, menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Ah orang malas ini. Abu Umar berkata, apa betul Nabi lakukan itu? Apa Nabi ucapkan? Iya, ayah, saya tidak percaya. Umar bersama Abu Hurairah menuju Nabi. Ya Rasulullah, katanya anda mengucapkan, siapa yang sahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Nabi katakan iya. Tapi ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau murka di pasar. Kenapa Umar? Sebaiknya jangan ya Rasul. Kenapa? Nanti salah paham umat. Biar judi yang penting sahadat masuk surga biar mabok yang penting sadat masuk surga. Salah paham rakyat amam kita orang awam. Jadi kalau begitu jangan disampaikan di pasar. Lalu Nabi menyetujui betul seperti ini jangan kau sampaikan di pasar karena bisa mengancam dan menga, menga, masyarakat kita, umat kita salah paham. Dari sinilah kemudian terkenal ungkapan likulli makam makal walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu dan setiap ucapan ada yang cocok tempat untuk ucapan itu. Ini yang kadang kala kita tidak miliki. Ngomong ngoceh ngoce saja padahal kita tidak tahu di mana kita ngomong. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'ikatil maut semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa mangkana mukminan kaman kana fasikan?" Apakah sama orang beriman dengan pencitraan berimannya? Apakah sama orang-orang yang beriman dengan fasik pura-pura beriman? Kata Allah, "La yasta'un." Tidak sama. Amaladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul makwa bagi mereka yang beriman beramal soleh saya kembalikan mereka ke sorga sorganya dunia sorganya akhirat wa ammaladzina fataku pama'wahumun nar bagi mereka yang pembangkang tidak mau solat pezina pemabuk pejudi maksiat mati mendadak kami kembalikan mereka ke dalam neraka nerakanya dunia nerakanya akhirat. Tujuan kita taksia di sini adalah untuk menunjukkan duka cita kita mendalam 8 tahun wafatnya Dr. Honoris Kosa Bapak Haji Muhammad Topik Kemas. Yang kedua sebagai peringatan buat kita yang hidup bahwa kita pasti mati. Mau kemana? Pasti mati. Anggaplah ditambah 50 tahun, pasti mati. Anggaplah ditambah 30 tahun pasti mati. Saya ini kerjaan saya hampir tiap malam ceramah kematian. Dan sudah sangat jarang saya tak sia orang kematian. Usianya 90 tahun, 95 tahun, jarang selagi. Kenapa? Menunjukkan bahwa usia memang kita semakin pendek. Umur saya 40 tahun lebih. Anggaplah ditambah lagi 40 tahun, 80. Saya tidak yakin. Sunnatullahnya generasi seperti saya ini Pak, pola hidupnya sudah tidak sehat, maka biasanya pendek umur. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang umur, Allah menggunakan kata kami. Kami di situ adalah ada partisipasi manusia untuk memperpanjang umurnya. Tapi ketika Allah berbicara ajal, Allah menggunakan kata aku yang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian pada akhirnya inilah tausiah kita. Sebuah kehormatan yang sangat besar ketika Bapak Jenderal Safrudin menyampaikan, Ustadz datang ke Jakarta, siap dilaksanakan. Karena ini adalah momentum yang sangat berharga untuk saling mengingatkan. Dan ada Ibu Megawati Soekarno Putri, pemegang passwordnya PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan ini adalah penentu arah Republik Indonesia untuk sekarang ini. Mudah-mudahan seluruh pengurus partai PDI Perjuangan tidak tergiur dengan beratnya jabatannya, tidak terpesona dengan godaan dunia, tapi mustahil itu bisa kita lakukan tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada kita semua pengurus partai, terutamanya anggota DPR RI dan daerah, setiap Anda ketemu dengan orang, belum tentu niatnya baik, bisa jadi dia melihat Anda sebagai peluang memperkaya diri. Maka bagaimana caranya? Setiap Anda ketemu, ucapkan dalam hati, na'udzubillah min zalik, lalu ucapkan ketika jabat tangan, A'udzu billahi rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi jangan kasih dengar, Pak. Kalau kasih dengar pecah persaudaraan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada juga Bapak Jenderal Budi Gunawan yang terhormat mudah-mudahan beliau yang ada di rumah Ibu Presiden kelima sehat walafiat. Allah rahmati keluarga besar Bapak Insinyur Soekarno. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami ya misturun. Astabikul hayrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh